Ya, ini pembahasan tentang adanya beberapa orang munafikin yang Allah katakan yasudduna anka sududa yang mereka akan menghalangi engkau wahai Rasul dengan benar-benar penghalangan. Ini menghalangi dengan benar-benar menghalangi. Yasudduna anka sududa. Tidak mau menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya namun ketika mereka ditegur, mereka menjawab in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Sesungguhnya kami menghendaki kebaikan. Niat kami baik dan niat kami adalah taufik, mencocokkan. Ternyata yang dimaksud taufik karena secara makna bisa bermakna taufik, yakni kecocokan dengan apa yang Allah kehendaki, tapi bisa pula makna taufik mencocoki hawa nafsu mereka, mencocoki pikiran mereka, mencocoki ilmu kalam yang mereka punya, mencocoki teori-teori yang mereka punya. Dan ternyata bukan yang pertama yang dimaksud. Bukan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka justru menghendaki taufik, kecocokan dengan apa yang mereka pikirkan. Sehingga ayat dan hadis ditahrif oleh mereka diseret ke sana kemari, dicocokkan dengan pikiran mereka, dicocokkan dengan ilmu kalam yang mereka punya dan seterusnya. Sehingga apa yang Allah katakan tentang mereka, ya sudduna anka sududa dan apa yang Allah katakan tentang mereka bahwa mereka pasti beralasan in aradna illa ihsanan taufiqa termasuk di dalamnya kata beliau kullu setiap orang yang talaba an yakum fi syai'in min amri din ghaira ma ja'a rasul semua orang yang ingin menghukumi sesuatu tetapi bukan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang yadhunnu anna dzalika hasan, yang menganggap bahwa itu adalah bagus. Kalau pakai hadis terlalu kaku, kalau pakai dalil terlalu kaku, terlalu keras. Sebaiknya kita begini saja. Sebaiknya kita begitu saja dengan pikiran mereka sendiri. Dan mereka menyatakan inna dzalika hasan, bahwa yang demikian bagus wa anna dzalika jam'un baina ma jaa'a bihi rasul wa baina ma yukhalifuh dan ini adalah tengah-tengahnya yakni pendapat yang bijak yang tengah-tengah antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh para penentangnya kita tengah-tengah kita ambil jalan tengahnya Bagaimana jalan tengahnya? Kita seret makna hadis agar dicocoki atau mencocoki kemauan mereka. Ini taufik yang mereka maksudkan. Maka setiap orang yang menghukumi demikian, mereka terkena. Terkena apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi bahwa mereka menginginkan ihsanan wa taufiqa. Khonibidin azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qala innama wa anna dhalika jam'u ma baina ma ja'a bihi ar-rasul wa baina ma yukhalifuhu falahu nasibun min dhalik maka semua orang yang menginginkan untuk menghukumi sesuatu tapi tidak mau dengan ayat dan hadis dan menginginkan agar menyeret ayat dan hadis agar cocok dengan apa yang dimaukan oleh manusia atau apa yang dimaukan oleh hawa nafsu maka mereka lahu nasibun min dalik mereka terkena ayat tadi berarti mereka termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan alam tara إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت berarti termasuk ayat ini kata Allah tidak akan kau lihat mereka-mereka yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila tagut. Ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum dengan tagut. Sehingga bisa saja yang namanya tagut dalam bentuk manusia, bisa juga tagut dalam bentuk hawa nafsunya sendiri. Yani dia tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah, tapi lebih memilih untuk berhukum dengan tagut. ini apa yang dipikirkannya sendiri apa yang disukai dengan hawa nafsunya sendiri. Kemudian berupaya ayat dan hadis hanya dijadikan stempel. Dijadikan stempel oleh mereka. ini dia berpendapat dulu dengan pendapat hawa nafsunya. Menurut saya, saya rasa, saya pikir begini. Kemudian baru cari ayatnya. Baru cari dalilnya sebagai stempel. Coba lihat. Kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, dicari yang mirip. Kalau nggak ada yang mirip, dicari yang bisa ditakwilkan. Ini ayat ini maksudnya seperti apa yang saya katakan. Ini hadis ini seperti apa yang saya katakan maksudnya. Kamu harus ngerti. Yang ini dijadikan sebagai stempel saja bahwa apa yang saya katakan dengan hawa nafsu saya itu benar. Khonibinillah mereka lah yang terkena ayat tadi. Yuriduna an yatahakamu ila tawud. Wa inna waqat taqsir min kathirin minal muntasibin. Ilaihi. Adapun mereka-mereka semestinya mengambil dan tunduk dari apa yang Allah turunkan Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW karena itulah sesuatu syariat yang kamil yadkhul fihi kullu haq syariat yang sempurna yang di dalamnya seluruh kebenaran seluruh hak ada dalamnya nggak perlu mencari dari selain Quran dan Sunnah tetapi kenyataannya sebagian mereka-mereka yang membawanya, membawa ayat dan hadis, ternyata wakat taksir, terjadi padanya kekurangan-kekurangan. Padahal mereka minal muntasibina ilaih. Padahal mereka termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku menasabkan dirinya kepada ilmu tadi. Apakah sebagai ulama, kiai, sebagai ustadz, sebagai ahlul ilmi, atau sebagai mujahid dakwah, atau sebagai juru dakwah, dan sebagainya gelar-gelar yang menunjukkan kalau mereka itu mengaku punya ilmu syariat. Ternyata sebagian mereka lam ya'lamu ma ja'a rasul fi katsir al umur. Ternyata mereka tidak mengenali sebagian besar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-umur al-kalamiyah wal i'tiqadiyah nggak mengerti urusan-urusan akidahnya, nggak mengerti urusan-urusan apa yang ada di dalamnya, wala fi minal ahwal al ibadiyah demikian pula sebagian urusan-urusan ibadah juga nggak ngerti wala fi katsirin minal imarati siyasiyah juga dalam urusan imarah urusan kepemerintahan tata negara dalam Islam juga nggak ngerti Aw nasabu ila syariatir rasul atau mereka menisbatkan dirinya kepada syariat menisbatkan kepada syariat yakni ahli syariah yakni dia mendapatkan titel yang tinggi doktor kuliah syariah. Masya Allah. Doktor di bidang usuluddin. Doktor di bidang ini dan bidang itu. Agama. Dalam agama Islam. Ternyata mereka dalam keadaan tidak mengerti sebagian besar apa yang ada di dalamnya. Bidhanihim wa taqlidihim ma laisa minha. Kenapa kok mereka demikian? Kok mereka justru meninggalkan sebagian apa yang ada dalam syariah padahal dia sudah dikenal sebagai pembawa syariah ahli syariat atau kalimat-kalimat sejenisnya. Kenapa mereka bisa rusak? Kenapa mereka dalam keadaan bisa menyimpang jauh dari apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka meyakini sesuatu. Yang sesuatu ini akan merusak semua ilmu yang dia punya. Bidhannihim wa taklidihim. Karena prasangka mereka dan taklidnya mereka pada perkara yang bukan dari syariat. Wa akhraju anha kathiran mimma huwa minha dan sebaliknya dikeluarkan apa yang ada dalam syariat. Sebagian dari syariat dikeluarkan, yang bukan dari syariat dimasukkan. Sehingga ketika dia kuliah untuk mencapai gelar doktor, itu membahas ilmu yang bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Bahkan dijadikan ilmu yang utama. Yaitu ilmu filsafat, kata mereka. Ilmu kalam, ilmu ngomong cuap-cuap. Kalau dari mana ini ilmu? Dari kalau Allah, kalau Rasul, tidak sama sekali. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi tabi'in, bukan dari para ulama ahlu sunnah. Tetapi dari mereka. Dari kaum Yunani, dari Aristo. Aristoteles mereka bilang. Dari Plato. Dan sejenisnya. Dari orang-orang kafir Yunani. Akhirnya apa yang mereka sudah pahami dari Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan ilmu filsafat dengan ilmu mantek yang mereka punya. Akhirnya apa yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Dan sedangkan apa yang ada dalam syariat Islam dikebiri, dikurangi, dikurangi, dikurangi. babi jahli haula'i wa dhalalihim wa Dan karena kurangnya mereka, bodohnya mereka, menyimpang dan sesatnya mereka. babi udwani ulaika wa jahlihim karena bodohnya mereka dan permusuhan mereka kepada hadis-hadis kasuran nifaq akhirnya terjadilah kemunafikan-kemunafikan wadarasa kathirun min ilmi risalah akhirnya hilang sedikit demi sedikit hingga menjadi banyak yang merupakan ilmu ar-risalah akan hilang ilmu risalah Kebanyakan dari ilmu risalah, ilmu rasul mulai kurang sedikit demi sedikit hilang, hilang, hilang, hilang. Sehingga kamu lihat penampilan mereka yang katanya doktor syariah atau doktor usuluddin atau doktor dokter yang mereka jebolkan, yang mereka keluarkan dari kampus-kampus mereka berbeda sekali keadaannya dengan para ulama ahlus sunnah dari semua sisinya. Cara bicaranya berbeda. Cara berpakaiannya berbeda Semuanya berbeda. Majelisnya berbeda. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggubris pakaian syariat Islam, nggak mereka bahas. Sunnah-sunnah dalam dirinya tidak dibahas. Jangankan bicara jenggot, bicara isbal, nada. ada. Nggak ngerti mereka. Padahal doktor nggak paham sama sekali. Kenapa terjadi demikian? Karena dirusak oleh ilmu filsafat. Sehingga apakah yang ada di Mesirnya sana ataupun yang taklid kepada apa yang di Mesir sana sama di seluruh dunia mereka-mereka yang membuat kampus-kampusnya dengan model seperti itu dimasukkan filsafat di dalamnya hasilnya hampir sama gelar-gelar mereka dapat tapi ilmu syariah nol tapi mereka nggak nol kok mereka punya mengerti Quran mengerti sunnah iya tapi Quran dengan tafsiran batil dari mereka hadis dengan tafsiran batil dari mereka. Dari mulai mereka-mereka mempelajari di dedengkotnya di kalangan Yahudi orientalis sana. Sampai ke Mesir, sampai ke Indonesia sama. Cetakannya sama. Islam rasionalis. Islam yang berupaya dicocok-cocokkan dengan rasio mereka. Akhirnya mereka sesat dan menyimpang. Kalimat-kalimat dari mereka yang kufur sudah terlalu sering kita dengar. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. T besar dan T kecil ada. Udah lewat. Habis itu di sana di Bandung kalimat anjing hu akbar geger masuk koran itu bukan yang pertama Pak wartawan kuno Kuno dari dulu, dari zaman kaum filsafat mulai muncul ketika buku-buku filsafat diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saat itulah kerusakan di dalam Islam. Saat itulah dimulai kerusakan-kerusakan Mu'tazilah. Kerusakan Mu'tazilah masuk dalam Islam ketika diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, kitab-kitab filsafat. Maka mulai mereka memunculkan istilah-istilah yang aneh. Allah fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Allah adalah di segala tempat dan bersama setiap sesuatu. Bahasa apa ini? Bahasa ilmu kalam, bahasa mantik. Allah tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Itu bahasa apa itu? Bahasa mantik. Tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Apa maksudnya? kalimat-kalimat kufur yang mereka ucapkan adalah kalimat-kalimat yang merupakan hasil dari bibit-bibit Mu'tazilah dari filsafat. Qala rahimahullah berkata kemudian rahimahullah bal innama yakunul al-bahth at-tam wa wal ijtihadul kamil fi majahib rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam liyu'lam wa yu'taqad Bahkan sesungguhnya yang namanya pembahasan yang sempurna dari kitab was sunnah. Wan qawi dan memahaminya dengan jeli, dengan kuat wal ijtihad kamil dan bersungguh-sungguh beristihad untuk mencari yang paling rajih fi jaa rasul dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tujuannya adalah liyu'lama wa yu'taqad wa yu'mal bihi zahiran wa batinan apa tujuannya tujuannya untuk diketahui kemudian diyakini dan kemudian diamalkan bukan untuk dikritik studi kritis terhadap hadis. Ini ketularan. Ketularan mereka. Siapa mereka? Kaum orientalis. Kaum-kaum kafir ketika baca Quran, mempelajari Quran di kampus-kampus Islam. Untuk apa kira-kira? Mereka Nasrani, mereka Yahudi, tapi mempelajari Islam. Kira-kira tujuan mereka apa? Tujuannya apa yang kira-kira bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Islam? Yang gak dapat. Nggak dapat karena isinya adalah kebenaran di dalamnya. Maka mereka berupaya untuk bisa menarik makna-makna tadi kepada makna-makna yang salah. Ini orang kafir. Lah kemudian kaum musliminnya. Belajarnya bukan kepada para ulama ahlu sunnah, tapi belajarnya kepada mereka. Kepada orang-orang orang tadi tadi akhirnya ketularan. Ketika membaca Quran, baca hadis, itu bukan mencari kebenaran, tetapi mengkritisi, kata mereka. Kalau sudah ada istilah kritis, itu keren. Kita jangan takut, kita harus kritis. Terhadap hadis juga, iya terhadap hadis juga. Kalau nggak cocok dengan akal, buang. Maka tokoh mereka berkata, kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, hetuhu ala rejlek. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, jangan tanya saya atau daifnya, letakkan di bawah kakimu dan injak. Yang begini dikatakan kritis oleh mereka. Dikatakan Masya Allah tidak taklid kritis. Muncul buku-buku studi kritis terhadap hadis. Perlu dikritik hadis itu. Hanya mereka nggak berani menyatakan studi kritis terhadap Quran. Coba berani nggak? Biar jelas kafirnya menyatakan studi kritis terhadap Quran. Quran itu perlu, perlu dikritisi juga. Sesungguhnya mereka sudah demikian. Tetapi mereka mengistilahkan tafsir. Studi kritis terhadap tafsir. Tafsir itu jangan terlalu kaku. Pokoknya apa dari salaf terima. Apa dari salaf terima. Apa dari mereka terima. Jangan begitu katanya. Maunya apa kata Quran jangan langsung diterima. Tapi mereka istilahkan tafsir dari salaf terhadap Quran jangan diterima. Kita ambil Qurannya dan kita bumikan. Kita bumikan Al-Quran, muncul buku membumikan Al-Quran. Apa maksudnya? disesuaikan, dicocokkan, ditarik-tarik untuk cocok dengan adat istiadat bangsa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Kok berani? Mulai mereka mengkritik lagi hukum waris. Al-Quran. Dikritik lagi. Cuma tidak terang-terangan menyatakan studi kritik terhadap quran Tapi mengatakan reaktualisasi ajaran Islam. Masya Allah. Ajaran Islam perlu direaktualisasi. Keterlaluan. Wallah keterlaluan. Setan apa, iblis apa yang merasuk pada orang ini? Pada para mu'tazilah, para aklaniun, para rasionalis yang mereka berani menyeret-nyeret Quran dan Sunnah untuk dicocokkan dengan akal-akal mereka dan mereka tinggalkan tafsir yang hak yang dipahami oleh para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman mereka ditinggalkan ditolak dicerca dihina dengan kata-kata kuno kumuh dan seterusnya Kemudian mereka berupaya untuk cerdas katanya dengan menyeretnya kepada makna-makna lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal harusnya seorang muslim mukmin ketika baca Quran, ketika baca hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim atau dalam kitab-kitab sahih, harusnya mereka membacanya dengan niat. Saya ingin mengetahui, kalau sudah tahu diyakini, kalau sudah yakin dikerjakan. Begitu. Bukan membaca untuk cari yang mana yang cocok. Yang mana yang kira-kira pas buat saya. Yang mana yang kira-kira kita bisa ambil sebagai sebagai bahan penelitian ilmiah katanya. Seakan-akan ayat dan Quran pun tidak bisa diterima kecuali kalau sudah melewati penelitian ilmiah. Urusan mereka, urusan-urusan ilmu yang umum memang begitu harus ada pembuktian-pembuktian ilmiah, harus ada pemeriksaan-pemeriksaan ilmiah, harus dibikin berbagai macam e, percobaan-percobaan. Tidak boleh sekali percobaannya harus sekian. Apakah Al-Quran dan Sunnah juga harus begitu? Dibikin dulu percobaan praktek-praktek dan oh ternyata keliru. Kita tafsirkan kepada tafsir yang kedua. Oh ternyata salah tafsirkan kepada tafsir yang ketiga. Padahal sudah ada tafsirnya yang sangat jelas dalam sunnah. Dan sudah ada tafsir yang sangat jelas dari Quran dan Sunnah dari apa yang dipraktekkan oleh salaf oleh para sahabat radhiyallahu alaihi dan kenapa kita katakan dari salaf karena Allah memuji mereka siapa yang memuji kalian apakah turun ayat memuji kalian wahai aklaniin wahai para rasionalis apakah turun ayat yang menyatakan tentang kalian <laughs> tidak ada tapi para sahabat sangat banyak ayatnya dan juga Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka bahwa mereka adalah umat yang terbaik dan Allah juga menyatakan radhiyallahu anhu maradu'an. Untuk menerangkan kepada kita dan kalian wahai muslimin. bahwasanya yang namanya orang-orang yang pas dalam menerapkan Quran. Yang tepat dalam menerapkan ajaran Rasulullah adalah mereka. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka as al-awwalin. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya. Disebut yang bersamanya. Apakah Quran Jelas. Amala qulubihim akinnah atau dalam hati mereka ada tutupan-tutupan. Ada syahwah, nggak bisa lihat, nggak bisa memahami, nggak bisa mengerti. Sekarang saya tanya yang cerdas itu kamu apakah ahlu sunnah? Yang memakai akal, kalian apa ahlu sunnah? Kok kalian punya akal yang katanya jenius, cerdas, memahami ayat ini nggak paham? Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu. Rasulullah dan yang bersamanya. Kemudian asabiqin al awalin min minal muhajirin wal ansar. Gamblang, jelas. Demikian pula ucapan Rasulullah khairun nasi karni generasi-generasi manusia yang terbaik adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Itu juga jelas. Apa hikmahnya dibalik itu juga jelas. Ya, ini ikutilah jalan mereka dalam memahami Quran wa sunnah. Khonabina waqa'at taqsir. Terjadinya kekurangan, penyimpangan, kesesatan gara-gara mereka-mereka mencampur adukkan antara Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam, ilmu mantik. Wa in kana dikatakan wa in kana al-'abd ajizan. Sekarang kalau tidak mampu. Tujuannya tadi sudah jelas liyu'lam wa yu'mal bihi atau yu'taqad wa yu'mal bihi zahiran wa batinan bahwa dipelajarinya Quran dan Sunnah untuk dipahami dimengerti, diyakini, kemudian diamalkan secara lahir dan batin. Fayakunu tuliya haqqa tilawatih, maka itulah yang dikatakan tilawah. Tilawatul Quran haqqa tilawatihi adalah membacanya, memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Itu yang dikatakan haqqa tilawatih. Wa anna yuhmal minha syai' dan jangan diabaikan sedikit pun daripadanya. Dari Quran dan Sunnah jangan diabaikan sedikit pun. Qala rahimahullah berkata Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah kalau tidak mampu bagaimana? Kita membaca, ngerti, tapi belum mampu mengerjakan. Wa in kana al-'abd ajizan an ma'rifati ba'd dzalik. Kalau seorang hamba nggak mampu mengerjakan sebagian dari syariat yang dia pahami, awil amal bihi atau tidak mampu untuk mengamalkannya, fala yunha amma ajiza anhu mimma jaha rasul. Maka jangan dilarang orang lain yang mampu. Kalau kamu tidak mampu, jangan larang orang lain yang mampu untuk mengerjakan apa yang dibawa oleh Rasul. Bal hasbuhu an yusqat anhu al-lawm Maka orang yang tidak mampu haknya dimaklumi dan tidak dicerca. Karena dia tidak mampu. Lakin alaihi an yafrah biqiyami ghairihi tetapi semestinya orang tadi gembira kalau ada orang lain yang menegakkannya. Itu baru mukmin, baru orang yang dikatakan ahlus sunnah. Dia tidak mengerjakan karena sesuatu hal yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Dia dalam keadaan tidak mampu. Tapi kalau orang lain mengerjakannya, dia senang. Alhamdulillah, Masya Allah, si Fulan sudah mengerjakan sunnah ini. Bukan ketika dia alasannya saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kemudian ketika ada orang lain mengerjakannya, ada apa kamu mengerjakannya demikian? Untuk apa? Bukankah ini begini memberatkan? Bukankah ini melelahkan? Bukankah, bukankah, bukankah? Bukankah Islam itu mudah? Loh, mudah dan susah tergantung bagaimana kamu. Kalau syariatnya sudah pasti mudah. Syariatnya sudah pasti mudah. Karena Rasulullah menyatakan inna hadad din yusrun. Dan Allah pun mengatakan dalam quran berkali-kali tentang mudahnya ayat-ayat ini, mudahnya syariat ini. Allah tidak menginginkan kesusahan. La yuridu bikumul yusr. Allah yuridu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Berarti syariat Islam yang lengkap, sempurna dari Quran dan Sunnah mudah. Hanya saja orang yang memiliki penyakit nifak yang malas mengerjakannya berkata, ini berat, susah. Bagi dia, bagi orang mukmin mudah, bagi kekuatan badannya manusia, Kekuatan tangannya, kekuatan kakinya, kekuatan lidahnya, kekuatan matanya, kekuatan telinganya yang Allah telah ciptakan pasti mampu dan mudah baginya. Gak akan menyiksanya. Sholat empat rokaat. Apa menyiksa seseorang? Sholat empat rokaat di waktu asar. Apakah menyiksa seseorang? Tiga rokaat di waktu maghrib. Dua rokaat di waktu subuh. Empat rokaat di waktu isya. Apakah memberatkan? Apakah menjadi orang yang sehat jadi sakit? Gara-gara banyak sholat? Tidak. Secara fitrah dan khilqah yang Allah ciptakan itu mampu, mudah baginya. Aneh memang kalau giliran perintah-perintah Allah dikatakan berat, susah dan sebagainya. Tetapi giliran perkara-perkara yang sesat, menyimpang, mereka mampu. Sholat 100 rokaat mampu. Beberapa kelompok sesat sholatnya 100 rakaat. beberapa kelompok sesat berzikirnya 70 ribu kali. Mampu. Kok tidak berkata kalau itu berat? Kenapa nggak mengatakan kalau itu menyiksa, memberatkan dan seterusnya? Bahkan berupaya untuk satu nafas. Sekian ribu kali la ilaha illallah dalam satu nafas. Bukan penyiksaan itu. Penyiksaan. Tetapi kenapa nggak dikatakan inna din yusrun? Tetapi ketika ahlu sunnah menerangkan ini sunnah, ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Rasulullah. Ini ajaran Islam. Mereka menjawab, oh itu susah. Islam itu mudah, nggak menyusahkan. Islam itu ringan, tidak memberat-beratkan. Karena memang biqulubihim marah. Karena dalam hati mereka ada penyakit sehingga tolok ukurnya aneh. Kalau melihat ahlu sunnah mengerjakan sunnah dikatakan memberat-beratkan. Kalau melihat ahlul bid'ah yang mengerjakan berbagai ibadah yang aneh-aneh. Yang sangat berat menyiksa mereka hanya berkata, itu kan pendapat mereka. Masing-masing punya pendapat. La hawla wa la quwata illa billah. Barometernya telah rusak. Mi'yaruhum fasid. Tolak ukurnya sudah sudah susah, ya, sudah salah. Kalau rahimahullah, kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu berupaya ketika mampu. Dan jangan menghalangi orang untuk mengerjakan kalau orang itu mampu. Dan kalau kamu tidak mampu, keyakinanmu harus tetap bahwa ini baik, ini sunnah, ini ajaran Nabi. Sehingga kalau ada orang lain yang mengerjakan, ya bihi, dia gembira dengannya, wa yarda bidzalik dan ridha dengannya, wa yawaddu an yakuna qa'iman bihi dan dia bercita-cita berangan-angan kapan saya bisa mengerjakan seperti fulan, kapan saya bisa mengerjakan sunnah itu seperti mereka. Wa an la yu'min bi ba'dihi wa yatruk bi ba'd dan hendaklah jangan menerima syariat sebagiannya, menolak sebagiannya. sebagai mereka, sebagaimana mereka mereka yang kafir, munafik, yang mereka mengambil sebagian kitab, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengambil beriman kepada sebagian kitab, wa yakfuruna bi ba'd, tetapi mengkufuri sebagian lainnya. Jangan. Seorang mukmin menerima seluruhnya. Apa yang tidak mampu dikerjakan minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap keyakinannya bahwa itu hak. Suatu saat saya akan kerjakan kalau saya mampu. Dan kalau ada orang lain mengerjakannya, gembiralah, dukunglah, Ribailah. Masya Allah, si fulan telah mampu mengerjakannya. Demikian semestinya terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alaihi Wasallam. Wa an yusana an yudkhal fihi ma laysa minhu. Dan semestinya seorang mukmin menjaga agama ini agar jangan masuk ke dalamnya perkara-perkara yang bukan dari agama. Jangan masuk di dalamnya perkara-perkara yang bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Jangan masuk padanya perkara-perkara yang merupakan dakhil. Ya, ini penyusup yang masuk ke dalam ajaran Islam padahal bukan dari ajaran Islam. Hati-hati, jaga. Saling mengingatkan, jangan. Itu beda, Itu bukan dari ajaran Islam. Jangan, itu bid'ah. Itu dari ajaran Yunani. Jangan, itu ulang tahun bid'ah. Itu dari ajaran Nasrani. Jangan, itu kebiasaan Yahudi, bukan dari Islam. Teguh. Sehingga selamat kaum muslimin dari ajaran-ajaran baru dalam tanda petik. ya ini ajaran bid'ah. Jangan sampai tercampur di dalamnya al-haq wal batil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala talbisul haqqo bil batil. Wa taktumun al-haq wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampurkan hak dengan kebatilan dan jangan kalian menutupi kebenaran padahal kalian tahu. Allah Subhanahu wa taala peringatkan seperti ini dalam Al-Qur'an walaupun kisahnya mengenai Yahud tapi maknanya juga sama kalian jangan seperti Yahud. Jangan mencampur adukkan antara hak dengan batil. Jangan mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah. Jangan mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Jangan mencampur adukan antara hadis, Quran dengan filsafat. Jangan dicampur aduk. Itu hak Al-Quran dan Sunnah. Bahwa filsafat batil. Jangan dicampurkan antara keduanya. Mempelajari agama Islam, di dalamnya mempelajari filsafat. Apakah filsafat dari ajaran Islam? Man yaqulu bidzalika minal a'immah? Siapa yang berbicara seperti itu dari para imam, imam ahli sunnah? Tidak ada. Bahkan sebaliknya para ulama memperingatkan bahaya penyakit ilmu kalam, penyakit mantik. Wahadihi kana tariqatus sabiqin al-awwalin. Demikianlah jalannya para salafus saleh, para sabiqin al-awwalin. Mereka mengerjakan atau mempelajari dari Rasul untuk dipahami, kemudian dikerjakan, diyakini. Dipahami, diyakini, dikerjakan dan tidak berani menambahkan dari ajaran-ajaran lain. Wa tabi'in. Dan demikian pula jalan pengikutnya dari para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah. Wa awwaluhum salaf yang pertama generasi salaf yang dulu dari kalangan tabi'in al-awwalin, thumma man ba'dahum, kemudian yang mengikutinya setelahnya dari para tabi'it tabi'in. Wa min haula'i a'immatid dan di antara mereka yang mengikutinya adalah para imam-imam yang membawa agama ini, al-majhud lahum yang dipersaksikan keilmuannya dan kesalehannya. Indal ummatil wasat bil imamah, yakni ma'ruf bil imamah, indal ummatil wasat. Dikenal sebagai imam oleh para ummah kaum muslimin yang tengah yakni yang lurus, yang tidak menyimpang ke kanan dan kemari, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka mengakui keimaman para imam-imam tadi ahlu sunnah. Mereka seluruhnya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah dari madhab apapun. Dan berkata bahwa itu kan madhabnya Hanafi. Karena ibnu Abdul Aziz kan Hanafi. Sama. Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah juga sama. Imam Malik juga sama. Imam Ahmad juga sama. Dan semua para imam, imam ahlu sunnah juga sama. Berkeyakinan seperti ini. Seperti apa yang dikatakan tadi, terima dari Quran dan sunnah, pahami, kerjakan. Bukan ditarik-tarik, dicocokkan dengan hawa nafsu. Bukan kemudian mereka mencampurkannya dengan ilmu filsafat. Tidak. Bahkan dijaga oleh mereka jangan sampai ada yang masuk dari perkara-perkara yang selain Islam. Jangan sampai masuk dalam syariat ini perkara-perkara yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Alias bid'ah. Semuanya sepakat dalam masalah ini. La khilafafi. Enggak ada perselisihan di dalamnya. Fa'an Abi Yusuf. Maka diriwayatkan dari Abi Yusuf. Rahimahullahu ta'ala. Anahu qala li Bishir al-Marisi. Berkata kepada Bishir al-Marisi. Bishir al-Marisi adalah tokoh Mu'tazilah. Bishir al-Marisi tokoh Mu'tazilah di zamannya Berkata Abu Yusuf yang merupakan murid terkenalnya, murid seniornya Abu Hanifah rahimahullah. Kata beliau, "Al-ilmu bil kalami huwa al-jahlu, wal jahlu bil kalami huwa al-ilm." Wa idza sara ar-rajul ra'san fil kalami qila zindiq aw rumiya bi zandaqah. Kata Abu Yusuf kata, kepada Bishr al-Marizi, ketahuilah, al-ilmu bil kalami huwa al-jahlu ilmu tentang ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik itu adalah kebodohan. Ilmu tentang filsafat adalah kebodohan. Wal jahlu bil kalam, sedangkan kebodohan tentang ilmu filsafat adalah keilmuan. Kalau dia dikatakan ayam belajar filsafat, nggak mau. Saya nggak mau tahu ilmu filsafat. Itu adalah keilmuan. Orang tadi berarti berilmu. Dibalik oleh Abu Yusuf. Dan ini dikatakan kepada tokoh Mu'tazilah, Bishr al-Marisi, Kenapa dikatakan kalimat ini? Karena Bishr dan marisi dan yang bersamanya dari para Mu'tazilah mencampurkan Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu Yunani, ilmu kafir, dicampurkan oleh mereka. Kemudian diselewengkan sekian makna hadis, sekian makna ayat kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Maka tahu Abu Yusuf dan para ulama bahwa bibitnya, perusaknya adalah ilmu kalam tadi. Ketahuilah bahwa orang yang ngerti ilmu kalam itu berarti dia bodoh. Dan orang yang bodoh tidak mau tahu ilmu kalam, maka dia orang pinter. Orang yang berilmu. Dan orang yang dikatakan sara raksan fil kalam, yang menjadi tokoh ilmu kalam, qila zindiq. Dikatakan orang itu zindiq. Zindiq kaum sesat. aurumiya rumiya bizandaqah atau dituduh dengan zandaqah ditunduk dengan kezindikan, kesesatan. Kata pensyarah, kata Ibn Abdul Aziz, yang dimaksud oleh beliau, oleh Abu Yusuf, arada bil jahli bihi i'tiqada adami sahatihi. Orang yang ahli filsafat itu bodoh. Iya, dikatakan bodoh karena dia bodoh nggak mengerti haramnya ilmu filsafat. Nggak mengerti bahwa ilmu filsafat itu batil dari orang-orang kafir Fa inna ilmu ilmun. Nah, kalau sebaliknya orang yang dikatakan mengerti ilmu tadi bahwasanya ini batil, itulah ilmu nafi'. Yang tahu bahwa ilmu kalam itu batil sehingga dia tidak mau mempelajarinya, maka dia alimun. Lianna hadal ilm ilmu nafi' atau arada bihi al-i'rad yani orang yang dalam keadaan berpaling dari ilmu kalam karena tahu ilmu kalam ini jelek berarti dia punya ilmu Orang yang tidak mau menengok dan tidak mau menganggap ilmu filsafat sebagai ilmu, maka orang itu berarti punya ilmu. Mengerti ilmu-ilmu Quran wa sunnah. inna dzalika yasunu ar rajul wa aqlahu. Maka ilmu tadi menjadikan orang tadi selamat dari ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu sungguh demi Allah. Merusaknya seperti jin yang merasuki seseorang kalau jin merasuki seseorang, maka orang itu dikatakan majnun. Demikian pula orang yang terkena filsafat, sungguh cara berpikirnya seluruhnya berubah. Min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhirnya berubah semua cara berpikirnya. Kamu mau berdebat dengan dia, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Berapa hari, berapa bulan nggak akan ada titik temunya sama sekali. Kenapa? Cara berpikirnya sudah tidak sama. Kalau kita berbicara sesama kaum muslimin, walaupun awam, dia pasti ketika dikatakan qala Allah, dia akan mengatakan, "Oh iya, ada di Quran ya." Ada Pak ini ayatnya. Langsung terima. Kenapa? Fitrah. Saya muslim ya harus tunduk pada Quran. Ini Pak hadisnya. Oh, ada hadisnya. Sahih, sahih. Diterima oleh dia. Tapi kalau filsafat, sebentar. Sebelum turun Al-Quran, sebelum diutusnya Rasul, akal sudah Allah beri. Berarti akal lebih dulu daripada Quran dan Sunnah. Lihat cara berpikirnya. Akal lebih dulu katanya dari Quran dan Sunnah. Sebelum Quran turun, sebelum Rasulullah diutus, akal sudah ada pada kepala-kepala manusia. Sehingga harus diukur Quran dan Sunnah dengan akal dong. Akal yang menjadi pokok, bukan Quran dan Sunnah yang menjadi pokok. Sudah terbalik 180 derajat. Sudah tidak mungkin bisa diskusi. Tidak mungkin. Dan kalau kamu diskusi dengan mereka, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, mereka marah. Kalau kamu bawa ayat, bawa hadis, bawa ayat, bawa, kita nggak bisa diskusi katanya. Bayangkan, mereka marah, katanya tidak bisa diskusi. Dan ini kejadian di kampus IAIN e di Jogja, kejadian demikian. Ketika diskusi, ada satu orang yang dengan polosnya, tapi masalah itu ada dalam Quran demikian. Begitu bicara masalah lain, dalam hadis ada riwayat ini, riwayat itu. Dalam marah mereka. Kamu kalau bawa Quran, bawa hadis, bawa Quran, bawa hadis, kita nggak bisa bicara. Jangan dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Aneh. Cara berpikirnya sungguh aneh, wallah. Aneh, dari mana kita paham ini orang kenapa kepalanya? Kerasukan jin. Jin filsafat namanya. Kerasukan jin, jin ilmu kalam. Maka Abu Yusuf menyatakan sungguh orang yang belajar ilmu kalam berarti dia bodoh. Orang yang menghindari ilmu kalam, dialah orang pinter. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa anhu aydan annahu qala dan juga dari Abu Yusuf bahwa Abu Yusuf menyatakan rahimahullah man talabal ilma bil kalami tazandaqa wa man talabal mala bil kimia aflas wa man talaba gharibal hadis kadab. kata beliau juga siapa yang mencari ilmu dengan ilmu kalam dengan ilmu mantik, maka dia jadi zindik. Dan siapa yang mencari harta, mencari keuntungan dengan permainan kimia, permainan sulap, permainan sihir, <laughs> aflas, dia akan bangkrut. Wa man talaba gharibal hadis kadzab dan barang siapa yang mencari-cari hadis-hadis yang aneh, maka dia akan berdusta nantinya. Akan berdusta atas nama Rasul. Mencari hadis-hadis yang aneh, tentunya dia akan mendapatkan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang baik itu dari tokoh madhabnya Abu Hanifah. Murid terkenalnya Abu Hanifah Nu'man rahimahullah. Sekarang dari madhab Syafi'i, imamnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah berkata, dinukilkan di sini oleh Ibn Abdul Aziz juga. Hukmi fi ahli kalami an yudrabu bil jarid wan ni'al. Hukumku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam untuk dipukul dengan pelepah-pelepah kurma dan dengan sendal-sendal. Al-jarid itu sesungguhnya calon bunga korma yang belum mekar. Yang besarnya seperti pukulan kasti lebih besar lagi. Itu yang namanya uh, eh, jerit. Pukul dengan jerit wan ni'al. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Dan kemudian diedarkan, dikelilingkan ke kabilah-kabilah, ke suku-suku kepada seluruh masyarakat. Sambil diumumkan dengan dipukul dengan sendal, dipukul dengan pelepah korma, Dikatakan hadza jazaa'u man taraka alkitab was sunnah wa aqbala ala ilm alkalam Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan lebih memilih ilmu al kalam. Demikian ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ucapan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, Manaqibnya Imam Syafi'i. Dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi menulisnya dalam kitab atau menukilnya dalam kitab Syaraf Ashabul Hadits dan juga Dahabi dalam Siar A'lam Nubala. Wala'alla hadha mutawatirun 'anil imam. Dan sepertinya ucapan Imam Syafi'i ini mutawatir dari beliau. Ini bukan tidak dengan sanad. Dengan sanad sampai kepada Imam Syafi'i dan bukan satu lagi sampai dikatakan mutawatir. Mutawatir itu artinya benar-benar terbukti, tidak mungkin dusta bahwa itu benar-benar ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Man tazandak, man tamantak fakat tazandak. Barang siapa yang bermantik dia jadi zindik. Dan hukumku bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam adalah untuk dipukuli. Dengan pukulan dari pelepah korma dan dengan sendal dan dikelilingkan ke masyarakat sambil diumumkan ini balasan bagi orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan mempelajari filsafat. Dan juga Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya. Dan syair lebih-lebih lagi mereka hafal murid-muridnya dan murid-muridnya murid-muridnya mereka menghafal syairnya dari Imam Syafi'i. Di antara bait-bait syairnya beliau berkata, "Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سما ذاك وساوش الشياطين kata Imam Syafi'i yang namanya ilmu adalah ilmu Al-Quran sedangkan ulum selain Quran masyghalatun Ilmu selain ilmu Quran hanya menyibukkan saja. Illal hadis wa illal fiqh. Kecuali hadis dan kecuali fiqh dalam agama. Selain itu semuanya hanya masyghalatun, Hanya menyibukkan. Al ilmu makana fihi qala haddatsana, Yang namanya ilmu adalah yang di dalamnya ada haddatsana. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Ini ilmu hadis. Wa wadak dan yang selain itu wasawisu syayatin. Selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Imam Syafi'i rahimahullah dari madhab kita dan kalian di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwasanya yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah yang ma fihi qala haddatsana yang di dalamnya ada kalimat haddatsana haddatsana haddatsana. yang riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama siwa dhalik atau siwa dhaka wasawisu syayatin. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Kalau kamu dapat dapat Quran, kalau Allah Taala, kemudian membaca hadis yang sahih, kalau Rasulullah SAW, pegang. Kalau kamu kemudian terbersit pikiran, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti, jadi begini. Kalau nggak begini, berarti begitu. Iya, kayaknya ini tidak tepat ayat ini. Hati-hati. Itu wasawi syaitan. Kalau menyatakan kayaknya hadis ini tidak seperti apa yang dipahami oleh para ulama. Kayaknya para ulama itu salah semua. Kayaknya maksudnya ke sini. Itu wasawisu syaitan. Jangan sampai engkau seperti fulan. La takun misla fulan. Jangan seperti fulan yang ketika baca Quran kemudian membaca ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi khalifah Padahal jahil itu setahu saya, saya pelajari dalam ilmu bahasa Arab membutuhkan dua maf'ul menjadi berarti maknanya menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Titik-titik apa ya? Jangan-jangan teorinya Darwin benar. Jangan-jangan teori Darwin benar. hati-hati. Ini wasawisu syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan? Apakah pernah ada yang mengatakan seperti teori Darwin dalam ayat ini? dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, para imam, para imam-imam ahli tafsir, Ibnu Kathir, Imam Qurtubi, dan sekian para ulama ahli hadis, Imam At-Tabari, dan lain-lainnya. Apakah mereka ada satu saja yang menyatakan ini berarti memungkinkan bahwasanya Allah menyatakan dalam ayat ini Allah menjadikan sesuatu titik-titik menjadi khalifah yakni menjadikan apa yang sebelum manusia menjadi manusia. Ya, dari monyet maksudnya. Na'udzubillah. Berarti dia mengatakan Adam itu monyet, kan begitu. Apakah bukan kufur? Tapi orang itu bangga. Bangga, bangga bangganya Wah, saya diberi kecemerlangan berpikir. Saya nggak nginget dan nggak terpikir sejak berapa puluh tahun sampai saya setua ini baru terpikir katanya. Dan para ulama nggak ada yang sejenis saya. La ilaha illallah GR. Para ulama nggak ada yang sejenis saya katanya maka dia ungkapkan dalam bentuk makalah dimuat dalam satu majalah atau dalam satu koran wallahu alam dibaca oleh jil. Wah, ini pemikiran cerdas diundang. Diundang ke para Madinah, dibangga-banggakan inilah orang yang hebat dan seterusnya. Ya dipujinya sama orang sejenis, monyet dengan monyet. Kenapa? terjadinya kesesatan seperti ini karena dia tidak mau tunduk kepada apa yang telah dipahami oleh para sahabat pada tabiin pada tabi tabiin lancang memikirkan sesuatu hanya dengan akalnya sendiri kemudian tidak bertanya kepada para mufassirun, para ahli tafsir, para ulama dan para sahabat yang langsung berguru kepada nabi. Yang kalau saja pendapatmu benar, niscaya para sahabat lebih tahu duluan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya zindiq. Akhirnya jadi zindiq. Wa ashab fil fatawa dan juga dalam fatawa disebutkan oleh ashab, yang maksudnya ashab dalam madhabnya, Anahu law awsa li baladih la yadkul mutakallimun. Kata pakar-pakar ilmu fikih dari madhab Hanafi, kalau ada seorang berwasiat ketika akan wafat, harta saya ini sepertiganya untuk para ulama di negeri ini maka para ahli filsafat tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka bukan ulama. Lihat fatwa mereka. Karena mereka bukan ulama dan ilmu filsafat bukan ilmu. Karena filsafat bukan ilmu. Sehingga seorang yang alim filsafat, doktor filsafat, dia bukan alim. Kalau dikatakan bagikan, harta saya sepertiganya sekian miliar ini untuk ulama di negeri ini maka yang tidak yang termasuk di dalamnya hanya mereka-mereka yang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Adapun ahli filsafat tidak dapat. Kenapa mereka bukan ulama dan filsafat bukan ilmu? Demikian pula dikatakan wa fiha min kutubil kalam. Kalau ada seorang yang berkata, buku-buku saya dan semua kitab-kitab saya, kitab-kitab ilmu saya bagikan kalau saya wafat. Ini fatwa atau uh, wasiat. kalau maka yang dibagikan hanya kitab-kitab ilmu. Kitab filsafat enggak. Kenapa demikian? Karena itu bukan buku ilmu. Jadi kalau ada seorang mengatakan kitab-kitab saya yang apa kitab-kitab ilmu saya bagikan kepada mereka para tulabul ilm kalau saya wafat. Ini wasiat harus dikerjakan. Ketika wafat yang dibagikan hanya buku-buku ilmu. Adapun filsafat tidak. Tidak termasuk di dalam kalimat kitab ilmu. Karena filsafat bukan ilmu. Khonfidin a'azakumullah. Fakaifa yuramul wusul ila al usul bi ghairi tiba'i ma bihi rasul. Maka bagaimana diharapkan akan sampai kepada ilmu usul kalau tidak ikut Rasul. Bagaimana akan sampai kepada prinsip-prinsip dasar agama ini kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lakukan ahsan al qail. Sungguh sangat bagus ucapan seorang penyair. Ayuhal muqtadi li talab ilman. Liyatlub ilman. Kullu ilmin abdun li ilmi rasuli. Tatlubu al-fara' kay tusahih aslan. Kayfa aghfata ilma asli al-usuli. Kata beliau. Ayuhal muqtadi lihat liyatluba ilman. Wahai orang yang menambah dirinya atau semangat untuk menambahi dirinya dengan ilmu, untuk mencari ilmu. Ketahuilah. Yani wahai para tulabul ilm, ketahuilah. Sesungguhnya semua ilmu merupakan abdun li ilmi Rasul. Semua ilmu itu di bawah sebagai budaknya ilmu Rasulullah SAW. Sebagai bawahan yang rendah di bawah ilmu Rasulullah SAW. Tatlubul fara' itu sahih aslan. Apakah engkau mempelajari cabang-cabangnya untuk memperbaiki pokok? Mempelajari cabang-cabang untuk memperbaiki pokok. Ini keanehan. Kaifa aghfalta ilma asli usuli? Bagaimana engkau lalai dengan ilmu dasar yang paling dasar? Itu ilmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah ilmu asli usuli, ilmu dasar yang paling dasar. Dan jangan lupa istilah beliau di awal pembahasan kita bahwa usul maksudnya akidah. Bagaimana engkau membahas akidah, memperbaiki akidah tapi dengan ilmu-ilmu yang bukan dari agama ini. Lihat kaum filsafat. Ketika mempelajari filsafat untuk apa? Kata mereka mempelajari akidah. Kalau kamu beli kitab-kitab mereka, judulnya tauhid. Tauhid, akidah, tapi isinya bahwasanya ke, namanya ada itu ada sekian macam, ada itu ada itu dikatakan ada adalah karena pembahasan ada, judulnya prinsip ada. Dan terus pendapat yang dibahas dari A sampai Z. Alam ini begini, alam itu begitu. Semuanya dengan akal-akalan. Maka kita katakan dengan apa yang dikatakan oleh penyair ini. Apakah engkau mencari ilmu-ilmu rendahan untuk memperbaiki ilmu usul? Ilmu yang merupakan dasar agama?